Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azza wa azzakumullah, sebelum kita lanjutkan sebagaimana seperti biasanya salah satu di antara antum nah menyetorkan hadis yang ketiga dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, barakallahu fikum dengan suara yang lancar, lantang, tegas dan juga terang serta jelas. Antum Baca, bismillah. Naam barakallahu fiikum uh, antum apa? Yang keras. Naam, antum sudah hafal? Ah, jihad. bismillah. Naam barakallahu fiikum. Antum mau ulangi lagi? Tafadhol. Bismillah. Naam, antum

Ahsantum barakallahu fikum hafizakumullah. Antum hadir pertama sudah siap? Belum ya? Besok perjanjiannya. Naam. Hadis pertama mudah sekali upayakan antum hafal dengan yang sebenar-benarnya. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala perhatikan yang punya syarah dan kitabnya barakallahu fikum. Kita masih berada pada seputar pembahasan mengenai menegakkan salat. Yang diinginkan di sini bukan semata-mata salat tapi menegakkan salat. Makna menegakkan salat adalah na barakallahu seseorang melaksanakan salat sesuai dengan hakikatnya beserta rukun-rukunnya, perkara-perkara yang yang diwajibkan di dalamnya dan juga syarat-syaratnya itu dikatakan menegakkan salat. Kita lihat apa yang sudah disampaikan Nah barakallahu fikum makna orang dikatakan menyanyiakan sholatnya itu bukan berarti dia meninggalkan sholat, tapi menunda sholatnya, nah sengaja menyanyiakan sholatnya sampai luar waktunya, sampai keluar waktunya. Kita lihat. Allah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Innamal muradu bi tadyi'ul waqti." Hanya saja yang diinginkan di sini dengan menyanyiakan sholat maksudnya adalah menyia-nyiakan waktunya sampai keluar batas dan waktu salat, dia baru ingin melaksanakan salat. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Kemudian datanglah na barakallahu fikum pengganti setelah mereka yang mana pengganti tersebut mereka menyia-nyiakan salatnya, yakni akhrajuha an maqitiha Maksudnya mereka mengeluarkan dari waktu-waktu salat. Jadi sudah datang waktu salat, sengaja dia tinggalkan karena demi pekerjaannya. Mungkin kerja bangunan atau kerja kantor atau kerja enam yang lainnya. Sudah datang waktu sholat dia sengaja menunda. dan hingga keluar waktu sholat dia baru mau sholat. Allah musta'an. Hati-hati. Bidalili qawli ta'ala fil ayatul ukhra. Dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang lainnya. Falailun lil musallin. Maka Ketelakaan bagi orang-orang yang sholat. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat kok celaka itu bagaimana? Bagaimana sifat orang-orang yang sholat tapi celaka? Allah an sholatihim sahun. Ini hati-hati. Yaitu orang-orang yang mereka itu lalai di dalam sholatnya. Lalai terhadap sholatnya. Dia sholat, sholat barakallahu fikum, cuma lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Maksudnya apa? Imma dikatakan menyanyikan waktunya atau menunda-nunda waktunya sehingga keluar dari waktu salat atau di dalam salat tidak ada tuma'nina tidak ada tuma'nina tidak khusyuk, paham ya? Nah, barakallahu fikum atau mikirkan pikiran-pikiran dunia atau yang semisalnya. Dan ini wallah alam antum merasakan atau tidak, termasuk gangguan setan yang terkutuk. Itu biasanya ketika salat, ketika di luar salat dia lupa naruh barang atau sesuatu. Tapi ketika salat ingat, Iya enggak? Biasanya ada seperti itu enggak? Jadi ketika di luar sholat dia naruh barang lupa. Tapi ketika sholat kok ingat itu loh. Paham ya? Hati-hati seperti itu ya barakallahu fikum. Yang jelas, na'am kita harus pandai-pandai na'am barakallahu fikum menjaga niat kita serta tuma'nina tadi itu. Jangan sampai sholat tapi posisi kita na'am barakallahu fikum memikirkan pikiran-pikiran yang lain. Kita semuanya tidak maksum tidak bisa sempurna. Oleh karena itu ada yang namanya apa? An-nawafil. As-salawatu, as-salawatu, na'am barakallahu fikum, na'am an-nafilah. Maksudnya salat-salat yang dikenal dengan salat sunnah. Tujuannya apa salat sunnah itu? Tujuannya untuk menambal. Tujuan salat sunnah seperti qabliyah, ba'diyah, itu fungsinya apa? Untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Naam seperti itu. Oleh karena itu Jangan sampai terluputkan, jangan sampai terlupakan, apalagi dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh itu pahalanya sangat besar sekali. Nah, barakallahu fikum, pahalanya itu bisa dikatakan apa? Kalau orang mau melaksanakannya, dikatakan dia mendapatkan apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat sebelum subuh. Jangan sampai terlupakan barakallahu fikum. Mungkin ketika antum pulang ke rumah, eh, lagi pulang ke rumah misalkan na'am barakallahu fikum na'am sebelum ke masjid atau tah misalkan di masjid jangan lupa dua rakaat sebelum subuh karena rakaatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya bayangkan antum kerja misalkan 10 tahun itu enggak ada apa-apanya dibanding dua rakaat sebelum subuh nah barakallahu fikum masyaallah kemudian diiringi dengan salat subuh apa jaminannya salat subuh surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadis Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan man shallal bardaini al jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin maksudnya waktu subuh dan asar, maka dia dijamin masuk surga. Jangan sampai lupa ya, biasanya yang pulang pergi pulang pergi, kalau di rumah eh, jangan malas-malasan tetap semangat. Nah, barakallahu fikum dua rakaat sebelum subuh jangan terluputkan. Nah, walaupun hukumnya sunnah, itu sunnah muakkadah. Termasuk hukumnya sunnah muakkadah di antaranya yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya adalah apa? Nam qiyamul lail atau salatul witr sama dua rakaat sebelum subuh. Beliau ketika mukim atau safar tetap melaksanakannya. Nah, barakallahu fikum salat apa tadi? Nah, barakallahu fikum nam salat witir kemudian dua rakaat sebelum subuh. Nah, Ikhwan fi din azza wa Kita lihat berikutnya ini jadi tidak setiap orang yang sholat itu beruntung. Ada juga orang yang sholat justru celaka. Itu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Semahu musallin. watawadhum bilwail ma'annahum musallun. Mereka tetap dinamakan orang-orang yang sholat. Tapi Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada mereka dengan kecelakaan. Bersamaan mereka itu sholat bayangkan tuh. Sebabnya kenapa? Wasababu annahum sebabnya bahwasannya mereka karena an sholat imsahun karena mereka lalai dari sholatnya. Wasahmu anis sholat. Maksud lalai dari sholat itu apa maksudnya? Huwa ikhrajuha an waktiha min ghori udrin. Perhatikan baik-baik ini. Lalai dari sholatnya itu maksudnya adalah mengeluarkan sholat tersebut dari waktunya. Tanpa ada udur syar'i. Berarti kalau ada udur boleh enggak? Boleh. Seperti safar. Ketika antum musafir misalkan barakallahu fikum. Terkadang kita tunda. Nah, karena ada jamak takhir, jamak takdiman itu na'am. Tapi kalau tanpa udur, gara-gara kerjaan, gara-gara panen padi atau gara-gara yang lainnya kemudian kami nunda sampai keluar dari waktunya jangan. Celaka. Allah musta'an. Karena Nah barakallahu fikum, amalan hamba yang paling pertama kali nanti dihisab di hari kiamat apanya? Salatnya. Karena ada dua hak. Hak Allah, nah barakallahu fikum, yang harus menekan hambanya nanti di hari kiamat yang paling pertama kali dihisab adalah salat. Apa maksudnya ya? Sebagaimana hadis yang sahih Rasulullah SAW eh, bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah." Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Nah, barakallahu fikum itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali amalan yang akan dihisab nanti dari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, insyaallah taala dia pun hasilnya akan baik juga. Jika solatnya jelek, hasilnya pun akan jelek juga. Ini menunjukkan bahwasannya solat jangan sampai dijadikan bahan permainan ya. jangan jadikan bahan permainan. Nah barakallahu fikum, banyak gerak-geri, eh, Abdurrahman. Nah barakallahu fikum, perhatikan baik-baik ketika solat serius, fokus. Nah, kemudian jangan toleh kanan kiri kanan kiri, Abdurrahman. Insyaallah ya. Nah, bukan antum maksudnya itu perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum kalau solat fokus Ewa. Jangan tertawa sendiri. Eh, enggak ada sebab tertawa sendiri. Jangan ya, itu dihindari. Nah, barakallahu fikum karena dikhawatirkan apa? Ya salatnya sia-sia. Salatnya sia-sia. Apalagi kemarin apa itu? Eh, cedutan, paham ya? Bunyikan tangan ketek-ketek-ketek itu hindari. Itu semuanya dibunyikan ketika selesai salat silahkan. Itu salat bangkit dari apa? Sujud ya kan? Dia mau bangkit Allahu Akbar, oh, tangannya kepel gini sambil membunyikan. Jangan. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai seperti itu dilakukan barakallahu fikum. Jangan. Karena apa? Karena dikhawatirkan mengurangi pahala salatnya. Naam. Kemudian hak antara hamba dan hamba pertama kali nanti yang akan dihisab bukan salat, tapi apa? Darah. Masalah darah. Jadi nanti kalau ada antum baca artikel kok ada seakan-akan kontradiksi berseberangan. Ini bagaimana ini? Pertama kali amalan yang dihisab di hadapan Allah Taala adalah darah. Ini antara hamba dengan hamba. Karena ada hadis yang menyebutkan amalan pertama kali yang akan hisap nanti dari kiamat adalah solatnya. Ini antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau antara hamba dengan hamba masalah darah. Kenapa kamu mengalirkan darah sepulan? Kenapa kamu membunuh sepulan? Sebabnya apa? Apa maksudnya itu ya? Oleh karena itu dihindari yang namanya apa? Barakallahu fiikum kedzaliman. Jangan mendzalimi saudaranya, jangan menyakiti saudaranya. Seperti itu barakallahu fiikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Fahadi salatun la tuqbal 'inda Allah 'azza wa jalla wa hiya salatun mudhayya'ah. Salat yang seperti ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini dikenal dengan salat yang disia-siakan. Salatnya tidak berfungsi, tidak bermanfaat, tidak berfaedah waliyadzubillah. Jadi kalau salat upayakan fokus barakallahu fikum. Kalau misalnya ruku jangan lihat jempolannya, yang dilihat arah sujud. Paham ya? wah jempolan anak kotor nih. Paham ya? Biasanya sebagian orang anak enggak akan nah barakallahu fikum mengakui atau enggak mengakui kebanyakan orang itu kalau ruko itu biasanya wala alam itu arahnya jarang sekali kalau dia enggak paham itu ke arah sujud. Biasanya ke arah kaki, melihat kakinya. Wah, jempolannya dilihat dulu kemudian bagaimana gitu biasanya. Jangan lihat arah sujud barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena biasanya seperti itu membuat kurang konsentrasi di dalam sholatnya. Lihat arah sujud, jangan melihat jempolannya atau kakinya. Paham ya? nam seperti itu barakallahu fiikum. Naam. Kemudian berikutnya, amman ladzi yatruku sholata nihaiyan fa hadza kafirun. Ini jelas ini. Adapun orang yang meninggalkan sholat secara total, maka dia kafir. Walaupun KTP-nya apa? Agamanya Islam. Gak pernah sholat sama sekali. Sholat id pun gak mau menyempatkan dia. Paham ya? Sibuk dengan kerjanya, atau yang semisalnya. Ini berbahaya sekali kafir. Li'annahu hadama ruknan min arkanil Islam. Karena dia secara tidak langsung telah menghancurkan pondasi daripada pondasi-pondasi agama Islam. Karena rukun Islam ada berapa? Ada lima. Nah, pondasi rukun Islam ini yang dia hancurkan adalah sholat. Bayangkan itu. KTP-nya Islam. Ditanya, bapak agamanya apa pak? Agama kami Islam. Lakukan amalan sholat pak? yaitu urusan anak dengan Allah taala katanya. Dia enggak sholat. Hati-hati barakallahu fikum. Kita nasihati mengenai keluarga kita yang istilahnya apa? enam jarang sholat atau kadang-kadang sholat atau tidak itu berbahaya sekali keberadaannya. Maksudnya ini yang tidak sholat sama sekali maka dia kafir. Walaupun KTP-nya Islam. Hati-hati. Nah, jangan sampai cuman Islam KTP-nya. Jangan sampai barakallahu fikum. Naam. Bal hadama ar-rukn tsani ba'da syahadatain. Bahkan dia telah menghancurkan pondasi yang kedua setelah syahadatain. Apa itu syahadatain? Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Alladhi huwa amudul Islam kama fil hadis. Yang mana salat itu adalah tiang agama Islam. Kalau tiang sudah roboh, jadi hancurkan, otomatis tidak kokoh lagi bangunannya. Paham? Karena agama Islam ini dibangun di atas lima rukun, lima pondasi. Siapa yang bangun? Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Fas-salatu sya'nuhum 'azim. Sya'nuha Maka salat itu perkaranya sangat agung dan besar. Wala yatahawanu bis-salat man fi qalbihi islamun. Jangan sekali-kali meremehkan Jangan sekali-kali meremehkan solat Eh, hendaknya orang yang apa? Hendaknya orang yang di dalam hatinya masih ada keislaman jangan sekali-kali meremehkan solat Kamu itu ya? Meremehkan solat kemudian merendahkan, solat dipermainkan. Waktu solat dia malah main, waktu main malah solat Paham ya? nggak tepat seperti itu. Nah, main-main solat-solat Paham ya? Bukan ketika malah main, waktu main malah solat Paham ya? Allah musta'an. Perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam, jadi ketika salat, salat fokus menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sehari semalam itu berapa rakaat Abdurrahman? Mulai dari salat subuh sampai salat isya itu berapa rakaat total? Berapa? 17 rakaat. Yakin antum? Sudah pernah hitung? Naam, 17 rakaat. Jangan seperti orang-orang awam ya. Orang awam jauh dari ilmu mereka Naam alasannya rokok di Samsu Kau oh, pernah dengar rokok di Samsu ya? Lambangnya apa? Dua, tiga, empat. Dua sholat subuh katanya. Tiga sholat maghrib. Empat sholat isya. Sholat duhur, sholat asar. Allah mustahil. Katanya yang bikin, yang ngerintis pertama kali mendirikan pabrik rokok di Samsu, Wali Songo. Allah mustahil. Jangan bertanya, jangan bertanya ya. Karena apa? Karena dalam makna dua, tiga, empat ada maknanya katanya. Maknanya apa? Dua sholat subuh. Dua rakaat Tiga salat maghrib, tiga rakaat katanya. Empat salat isya, salat duhur, salat asar. Allah musta'an. Jangan tertipu ya. Itu hanya enam khurafat. Allah musta'an. Hayalan-hayalan yang perlu kita harus menghindar darinya. Karena sebagian mereka enam kuburion, yaitu orang yang suka mengagungkan kuburan. Nah, barakallahu fiikum, Mereka biasanya hatta masalah arah kiblat saja yang dahulu mungkin manualnya, sekarang mungkin sudah ada alat lebih canggih. Itu kalau diingatkan nggak mau. Pokoknya kiblat kita ya seperti ini. Seharusnya karena keliru kan harus miring misalkan ya. Enggak mau mereka. Karena kiblat ini dulu yang bikin wali songo katanya. Nah, oleh karena itu di depan bagian depan imam itu ada namanya apa? Mihrab. Di mihrab itu ada lubangnya itu katanya. Nah, di lubang itu sebenarnya kata mereka ya, enam ketika wali songo mau bangun masjid ini karena ada sebuah masjid yang ngeyel sekali orangnya. Nah, wali songo ngelihat di lubang ini. Dilihat ternyata depannya Ka'bah. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia nggak mau goyah. Kiblatnya tetap miring terus. Sudah diluruskan dengan gogel itu ya, istilahnya dengan alat lebih canggih tetap nggak mau dia. Ini kiblatnya bikin wali songo. Jangan warahmatullahi fikum itu semuanya adalah apa? Naam berbahaya. Yang jelas ikhwan fitdin azza wa syahidnya di sini naam untuk masalah sholat itu perkara yang jangan disepelekan. Wa yajibu 'alal muslimi an yuhafidu 'alaiha dan wajib bagi seorang muslim untuk menjaga salat lima waktu tersebut. Terutama salat apa? Salat asr. Karena Allah taala sangat menekankan dalam Al-Qur'an Karim yaitu firman-Nya Nam hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan salat asr. Ya, salat wusta ini masih salat asr ya. Kenapa kalau ditekankan salat asar? Karena kebanyakan orang lalai salat asar itu. Lalai kenapa? Dengan kerjaannya nanggung kata mereka. Akhirnya diterjang saja oleh dia hingga maghrib pun ten, belum tentu maghrib, lemburan katanya. Nah, seperti itu. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi menjaga salat lima waktu itu sangat sangat kita tekankan barakallahu fikum jangan sampai kita menyanyiakan apalagi tidak sampai Naam menjaganya jangan. Tapi jaga salat lima waktu terutama salat asr tadi. Naam. Jadi salat asr dinamakan salat apa tadi? Al-wusta. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fiikum wa yuqimaha fi awqatiha dan hendaknya bagi seorang muslim menegakkan salat tersebut pada waktu-waktunya. Hadhihi hiyas salatun nafi'atu. Inilah salat yang bermanfaat allati tabra'u biha dhimmah yang seseorang bisa dikatakan lepas dari tanggung jawabnya. Kalau orang sudah salat, melaksanakan salat sekali saja misalkan salat duhur pada waktunya itu enggak disuruh salat duhur lagi. Sudah lepas tanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya ada orang sholat duhur jam 10 pagi, suruh ngulangi ya Abdurrahman? Suruh ngulangi karena tidak pada waktunya. Belum dikatakan belum bara atau dimah. belum berlepas diri tanggungannya. Nah, tapi kalau sholat tepat pada waktunya, sholat duhur ya pada waktunya misalkan sudah ya lepas dari tanggungan gak disuruh ngulangi lagi. Nah, Kita lihat berikutnya. Sekarang pertanyaan Anda, nah, kalau kalau ada orang sholat atau tidur di mana? nggak sholat sholatnya minuman. Sholat tidur dia. Ya? Orang lagi sholat lagi tasyahud pertama ngorok dia. Ngorok itu bahasa Indonesia apa? Hah? Mendengkur. Mendengkur ya? mendengkur atau mendengkur? Hah? Bahasa Indonesia apa Pak Edi? Mendengkur. Mendengkur. Nah, dia posisinya tasyahud awal masih tasyahud awal. Wah, ada kedengaran suara-suara gitu ya. Yang jelas <laughs> kalau sholat tidur itu enggak sah sholatnya. Diulangi lagi. Harus inisiatif kesadaran masing-masing. Namanya. -masing. Walaupun ngantuk, sengantuk apapun kalau seandainya dia tahu ngantuk, mungkin dia wudu atau bagaimana caranya biar hilang ngantuknya. Tapi kalau sholat kok tidur, itu kurang tepat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tidur sambil sholat juga tepat, sholat sama, sama tidur juga sama saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu semuanya perlu diperhatikan. Tapi kalau sebelum tidur dia sholat dulu enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena sholat sini maknanya berdoa. Paham ya? Nah, barakallahu fi salat secara bahasa berdoa artinya. Oleh karena itu ingat-ingat ya, kalau subuh fokuskan mata di, di pejamkan ya. Nah, <laughs> matanya dibuka. Paham ya? Salatnya jangan sampai sambil tidur. Nah, Allah musta'an karena ada kejadian-kejadian enggak perlu disebutkan namanya. Cuman sadarlah masing-masing. Paham ya? Yang jelas ketika subuh salatnya fokus ya, bukan merenung tapi merenung matanya terpejam jangan. Karena solatnya gak sah. Bagaimana dia nggak baca apa-apa? Orang sholat sudah selesai, sudah salam dia masih gini aja. Wah, bingung dia bangunkan. kan. Akhirnya nambah satu rakaat, tiga rakaat akhirnya. Allah musta'an. Seharusnya salam, dia tidur tadi kan itu, dibangunkan sudah selesai lah. Dia bingung, akhirnya nambah satu rakaat. Tiga rakaat, Nah sholatnya berarti rusak. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum kalau misalkan merasa ngantuk ya mungkin sebelum subuh wudhu lagi. Ini agar apa? Agar sholatnya itu nggak sia-sia gitu, sholatnya agar tidak sia-sia barakallahu fikum. Naam. Di salat asar tadi dinamakan salat apa? Ihsan al-wusta. Naam. Berikutnya. Ikhwan fi din azza wa berikutnya amma alladhi yusalli hasba hawa adapun yang salat sesuai dengan hawa nafsunya fayanamu wa ta'ammadun naum wa yaqul perhatikan bab ini adapun orang yang salat sesuai dengan hawa nafsunya kemudian dia tidur dan menyengaja tidur Wayakul kemudian dia mengatakan, "Mata makum tu minan naum usalli." Kapan saja aku bangun dari tidur akan sholat. Jadi dia meremehkan. Jadi sudah tahu ini mau waktu melihat mulai tidur, sengaja tidur. Kemudian dia ngomong, "Kapan aku bangun ya sholat gitu. Jadi meremehkan, jangan. Fa'alna barakallahu fikum. <coughs> Fa lepas al-fajr ba'da syuruqi syamsi. Akhirnya dia sholat subuh setelah apa? Matahari terbit. Nah, barakallahu fikum. Eh, ini biasanya orang-orang yang nah ahlul ma'asi biasanya kalau orang, awam itu. Eh, jadi judinya main kartu ya, main kartunya itu udah habis maghrib main kartu. Paham ya? Nah, itu pun enggak sholat maghrib dulu dia. Nah, ada juga yang sholat maghrib di jamak. Jamak jamak takdim. Maghrib sama isya jamak untuk main kartu nanti. Sampai pertengahan malam masih main terus. Nah, main terus. Setelah itu datang sholat subuh pun masih main. Setelah sholat subuh itu langsung tidur. Nah, eh, matahari terbit baru dia gayanya pura-pura sholat. Hati-hati seperti itu. Banyak sekali kejadian seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum biasanya orang-orang yang judi itu udah enggak kenal sholat itu ya. Enggak kenal waktu sholat tabrak saja sama dia. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah au qubaila dhuhri atau bahkan dia tidur bablas sampai sebelum zuhur. Waktu sebelum zuhur tinggal misalkan setengah jam atau seperempat jam dia baru bangun dia. Nah, akhirnya apa? Baru sholat. Tapi nyengaja nih ya. Ini permasalahannya menyengaja. Kalau nggak sengaja lain lagi urusan ini menyengaja. Wa ba'dhum yajma'u awqatin nahar fil lail wa yusalliha kullaha fi waqtin wahid. Allah musta'an. Sebagian mereka ada yang menggabungkan waktu-waktu siang itu digabungkan di malam hari. Nah, maksudnya apa? Dia sholatnya sekali sholat langsung sholat semuanya gitu. Allah musta'an. Nah, kalau di Yaman sana biasanya orang-orang yang Biasanya mereka tuh istilahnya kalau di Indonesia itu ganja, paham ya? Jadi sebagian mereka orang awam itu nam istilahnya pot kalau lihat pohon pot itu mereka buat duhurnya di jamaah dan asar karena ingin apa menikmati ganja dari itu semacam ganja itu ya istilahnya ngefly gitu ya nah barakallahu fikum biar melayang-layang kata mereka nah tapi mereka menjamak salatnya tadi bukan safar wala syai' ya seperti ini berbahaya al ma'asi kita lihat wa yaqul Kemudian dia mengatakan alladzi yaqbaluha mutafarriqatan yaqbaluha mustami'atan. Nah, syubhatnya nih. Allah taala itu kan salatnya dipisah-pisah pun diterima, digabungkan juga diterima. Paham ya? Jadi zat yang yang menerima salat dipisah-pisah, duhur waktu sendiri, asar waktu sendiri, maghrib waktu sendiri, itu ada diterima, paham ya? Maka zat itu pula lah yang akan menerima kalau digabungkan salatnya semuanya. Jadi menurut mereka itu kalau digabungkan salatnya tetap diterima juga. Allah musta'an. Hada batilun walaikum billah. Ini adalah kebatilan. Dan berlindung itu hanya kepada Allah. Hada mustahzi'un wa khiron billah azza wa Yang seperti ini, orang seperti ini ada mustahzi'un, orang yang mengejek atau mengolok-olok dan juga nak menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah, perkara solat jangan sampai kita Naam sia-siakan karena sholat sudah ditentukan waktu-waktunya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawkutan Sesungguhnya salat telah diwajibkan kepada segenap kaum muminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Naam. Sekarang yang berikutnya qala wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Jadi setelah rukun Islam yang pertama syahadatain, yang kedua salat, kemudian yang ketiga apa? zakat. Hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah meninggal dunia sebagian para sahabat sempat mereka ada yang meninggalkan enggak mau zakat lagi. Paham ya? Nah, sebagian kaum muslimin saat itu sempat mereka meninggalkan zakat enggak mau bayar zakat. Akhirnya diperangi oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahi la uqatilanna. Sungguh aku akan merangi orang yang apa? Man farraqa bainas salati waz zakah orang yang memisahkan antara solat dan zakat diperangi hingga mereka kembali lagi. Nah, barakallahu fiikum karena solat dan zakat ini dua perkara yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu kalau antum perhatikan dalam ayat Al-Qur'an seringnya digabungkan, ya kan? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Digabungkan. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Qala wa ita'iz zakah az-zakatu qarinatus salati. Zakat itu ada gandengannya salat. Nah, pasangannya salat. Wahiyah hiya haqqun wajibun fi amwalil aghniya'i lil fuqara. Zakat itu adalah hak yang wajib yang diambil dari harta-hartanya orang-orang kaya diserahkan kepada orang-orang yang fakir. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ya, ada hak yang harus diberikan kepada orang yang minta dan orang yang apa barakallahu fikum tidak minta. Maksudnya orang yang minta-minta pun kalau berhak untuk kasih kasih. Paham ya? Kemudian orang yang tidak minta kalau dia termasuk orang yang berhak dikasih juga. Maksudnya kalau misalkan ada pengemis, pengemis ya barakallahu fikum, dilihat dulu pengemisnya bagaimana. Karena zaman sekarang ini bisa dikatakan zaman modern. Pengemis sekarang itu banyak gaya sekarang. Paham ya? Pakaiannya pakaian gaul ya. Kemudian kalau dilihat sekolahnya mereka sampai mana Pak? Sekolahnya dulu sampai S3 katanya. Cuman karena nggak ada kerjaan akhirnya ngamen tadi itu, ngemis. Ada suka seperti itu. Jadi kalau pengemis yang model seperti itu, yang badannya tegap, sehat itu nggak usah dikasih. Karena dia itu malas untuk kerja. Paham ya? Tapi kalau pengemis yang benar-benar dia cacat, misalkan buta atau misalkan tangannya benar-benar putus atau misalkan lumpuh, itu dikasih nggak masalah karena yang berhak. Memang berhak ya. Dia misalkan minta nggak minta pun kita kasih karena orang yang berhak tadi. Tapi kalau pengemis sekarang yang antum saksikan di pinggir-pinggir itu dua orang, tiga orang bawa alat musik. Kira-kira badannya tegap-tegap nggak itu? Badan badannya tegap. Nah, pakaiannya pakaian yang bisa dikatakan normal gitu ya. Kalau kerja bangunan kuat ya sebenarnya. Tapi mereka malas. Nah, seperti ini jangan dikasih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum biasanya mereka gitu, "Assalamualaikum Pak Haji." Nah itu. Nah, minta. Jangan dikasih barakallahu fikum itu nggak berhak, enggak layak. Allahu musta'an. Naam. Fahiya fardun maka zakat itu adalah wajib. Walaysa tabarruan bukan tabarruan yaitu maksudnya sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma bukan atau sesuatu yang diberikan secara na'am barakallahu fikum na'am pemberian yang sifatnya sunnah bukan. Zakat itu wajib. Paham ya? Zakat itu adalah wajib. Wa inna hiya fardun wa ruknun min arkanil Islam. Tapi zakat itu adalah sesuatu yang wajib dan rukun daripada rukun-rukun Islam bahiyah qarinatus shalah yang mana zakat itu adalah pasangan atau gandengannya salat. Jadi kalau salat ya otomatis zakat ini. Kita lihat. ladzi yusalli wa la yuzakki qataraka ruknan min arkan Islam. Eh? maka orang yang salat kemudian dia tidak zakat, sungguh dia telah meninggalkan salah satu pondasi daripada pondasi-pondasi agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau punya harta sudah datang saatnya untuk zakat, dizakatkan. Harta yang mana ini? Sudah kita lewati harta simpanan Nah, barakallahu fikum di samping ada zakat fitrah itu lain lagi urusannya ya. Zakat fitrah jelas diwajibkan ya, cuman kalau misalkan kita punya harta lebih, harta lebih harta simpanan, bukan harta yang kita pakai untuk setiap harinya ya, harta simpanan itu nanti kalau melebihi nisabnya dan haul itu nanti wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, cuman para ulama berbeda pendapat mengenai ukurannya harta itu bagaimana? Diukur dengan dirham atau dinar. Paham ya? Karena zaman dahulu mata uang itu dinar dan dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Kalau dinar ukurannya berapa tadi? Nah, kalau sudah mencapai 40 dinar. Jadi dinar itu nah kalau sudah sampai uangnya 40 dinar, diperkirakan 85 gram emas murni 24 karat 99,9%. Paham ya? Itu nanti kalau dia punya emas segitu, setahun maka wajib mengeluarkan zakat dua setengah persennya. Maksudnya ya? enam dua setengah persennya. Nah, kalau bentuknya bukan uang, kalau bentuknya bukan emas bagaimana? Kalau harta simpanan tinggal di nilai dibandingkan. Misalkan 85 gram emas murni, eh, 24 karat tadi, 1 gramnya 500 ribu misalkan. Tinggal dikalikan 85, hasilnya itu dikurangi 2,5 persennya udah. Itu aja. Kalau seandainya hartanya tadi mencapai segitu. Tapi kalau cuma hartanya mencapai 84 gram, zakat enggak? Enggak, karena belum sampai nisabnya. maksudnya itu kalau patokannya emas, tapi para ulama merojihkan patokannya apa perak. Karena perak itu lebih sedikit, lebih murah dan lebih tepat untuk sampai kepada orang fakir al masakin. Karena perak patokannya apa 200 dirham. 200 dirham itu kalau digramkan kurang lebihnya 595 gram. Jadi kalau uang antum kok senilai 595 gram perak. Paham ya? Nah, berarti dikeluarkan zakatnya 2,5% persennya juga. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu alam. Yang kedua ini yang rajih. Maksudnya dengan patokan perak lebih baik. Karena apa? Karena enggak lama sekali menunggu hanya orang fakir orang sakin. Nah, barakallahu fiikum. Ini harta simpanan lihat ya. Motornya bagaimana? Enggak ada. Motornya dipakai. Uang yang dipakai seharian untuk belanja bagaimana? Enggak dihitung juga. Harta simpanan murni. Antum misalkan simpan. Misalkan misalkan sekarang bulan satu lah menyimpannya. Nyimpan satu gram. Nah, satu gram emas misalkan disimpan itu bentuknya batangan misalkan ya, simpan. Besok lagi nyimpan, nyimpan, nyimpan. Ternyata pada setahun dinilai ternyata 86 gram atau 85 gram misalkan wajib zakat dua setengah persennya. Apa maksudnya itu ya? Nah, itu pembahasan dalam kitab fikih ini hanya sekedar penyebutan secara globalnya saja. Naam barakallahu fikum kita lihat di sini. Fa in kana jahidan li wujubiz zakah fa huwa kafir. Apabila orang tersebut menolak dan menentang tentang wajibnya zakat maka dia kafir. Ingat-ingat tadi ya zakat harta tadi ya. Zakat harta kalau dinilai dengan dinar 40 dinar, senilai 85 gram emas murni, dikeluarkan 2,5 persennya. Kalau dinilai dengan perak tadi berapa tadi? 200 dirham, senilai dengan 595 gram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dikeluarkan 2,5 persennya. Nah, Kata beliau di sini, maka barang siapa yang kufur atau Islam menentang tentang wajibnya zakat kafir, wa in kana mu'tarifan wujubiha, Walaupun dia mengakui tentang wajibnya. Aku mengakui eh, zakat itu wajib, tapi aku enggak mau zakat. Paham ya? Nah, seperti itu. Dia mengakui, mengakui zakat wajib, tapi dia tidak mau. Eh, tidak mau dan bahkan na barakallahu fikum hafizakumullah Enam, tidak mau apa istilahnya dia mengingkari eh, wajibnya zakat tersebut, orang yang mengingkari wajibnya zakat dia kafir. Yang kedua, wa in kana mu'tarifan biwujubiha lakin mana'aha bukhlan, ini berarti yang kedua ya, yang pertama tadi, yang pertama tadi orang yang menentang tentang wajibnya zakat, zakat itu enggak wajib misalkan gitu, itu kafir orangnya. Yang kedua, dia mengakui zakat itu wajib tapi dia tidak mau zakat karena pelit. Paham ya? Nah, ini kalau pelit seperti ini bukan irit ya, pelit ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, dia tahu zakat wajib enggak wajib. Tapi aku enggak mau zakat kenapa? Eman-eman katanya. Paham ya? hati-hati ini ya, orang yang suka seperti itu keberadaannya dikasih kabar gembira oleh Allah taala. Nah, orang-orang yang apa? Yang sukanya mengumpulkan harta, enggak mau mengeluarkan zakatnya, enggak mau infakkan itu dikasih kabar gembira dengan apa? Dengan azab yang pedih. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala Naam, ulangi lagi. Naam walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya apa? Orang-orang yang mereka mengumpulkan menimbun emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan haknya di jalan Allah maksudnya enggak mau menzakatkan gitu dikumpulkan terus timbun terus maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan adab yang pedih adabnya itu paham ya kabar gembiranya adab yang pedih tadi itu Allah musta'an jadi kalau punya harta simpanan ingat zakatnya barakallahu fiikum na'am tapi kalau memang belum sampai nisabnya enggak ada zakat cuman kalau dia mau sedekah silakan maksudnya ya seperti itu Na'am barakallahu fikum fahadha ya'khudhuha waliul amri minhu qahra. Kalau seperti ini keberadaannya, dia tahu zakat itu wajib, cuman dia enggak mau mengeluarkan zakat karena pelit. Yang seperti ini seharusnya yang ngambil yang ngambil secara paksa itu pemimpin. Jadi pemimpin pemerintah turun langsung, turun tangan, ngambil paksa. Kenapa kamu enggak mau zakat? Eman-eman Pak misalkan. Dipaksa, harus mau dikeluarkan. Itu yang maksa bukan kita ya, kita bukan waliul amr ya. Yang masa pemimpin pusat. Datang turun langsung mungkin melalui wakil-wakilnya atau semisalnya. Seharusnya seperti itu. Li'annaha haqqun 'alaihi karena wajib bagi dia. Fayakhudhuha minhu kama ya'khudud duyun. Allati lin-nas fi dhimmatihi idza aba an yusaddidaha. Maka diambil paksa ya, sebagaimana diambilnya apa? hutang. Ya, yang ada pada manusia yang sudah dari tanggungannya dia tidak mau membayar hutangnya, nggak mau melunasinya. Lari-lari terus dia. Nah, barakallahu fikum sudah tahu hutang, nggak mau bayar, kemudian apa? Modelnya dia lari-lari terus. padahal ancamannya apa ancamannya? Ancamannya termasuk kedoliman orang yang mengulur ulur apa? Nah, tanggungan hutang kemudian nggak mau di segera dibayarkan. Padahal dia punya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Na'matlul ghaniyyi dzulmun matlul ghani zulmun yaitu orang kaya yang mengulur ulur hartanya eh, dalam keadaan dia punya hutang kok nggak segera dibayarkan itu kedzaliman. Apa maksudnya ya? Dia mampu untuk bayar hutang tapi sengaja nanti aja lah, Nanti aja mungkin dia masih punya uang banyak. Perkara punya uang banyak atau nggak punya uang banyak, yang namanya hutang harus tunaikan. Harus dibayar. Apa maksudnya ya? Jadi kalau ada yang punya hutang, kok sudah ada uang yang untuk bayar segera dibayar. Karena nanti kalau misalkan kita meninggal dunia, itu nanti termasuk apa? Termasuk eh, dikatakan penghalang barakallahu fikum untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan Allah Taala secara langsung. Oleh karena itu kalau yang punya hutang, nanti dicatat. Ya, catat lembar-lembarannya itu ya. Berapa? Toko sebelah 5 juta, toko yang sana 6 juta, catat semuanya. Biar nanti kalau meninggal lo tahu gitu loh. Ya, hutangnya berapa karena hutang ini bukan perkara sepele hutang ini ya saya perkara yang berat. Oleh karena itu anak sarankan kalau nggak perlu hutang nggak usah hutang. Paham itu ya? Kalau nggak perlu hutang nggak perlu nggak usah hutang udah. Paham ya? Nah, kalau menghutangi bagaimana? Ya kalau dia tahun nggak masalah. Ada orang hutang, dia kasih hutangan. Tapi nggak perlu riba. Bayarnya terlambat nggak terlambat ya segitu. 5 juta 5 ya juta. Yang lebih bagus bagaimana? Dimaafkan. Wah, cuma 5 juta dan maafkan udah. Paham ya? Itu lebih bagus benar. Lebih bagus ya. Dalilnya mana? Naam. Wa in kana fana usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang pinjam harta itu punya kesulitan bayar, tundalah sampai waktu Allah Taala mudahkan. Paham ya? Ditunda ini enggak dinaikkan harganya ya. Tetap misalkan 5 juta 5 juta sampai waktu dimudahkan. Tapi apa? Berikutnya Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekahkan, lebih baik lagi untuk kalian. Maksudnya ada orang mau bayar utang misalkan, Pak ini mau bayar hutang kemarin itu berapa sih? 3 juta. Oh, cuma 3 juta aja tanah maafkan sudah. Sedekahkan sudah. Itu lebih baik lagi. Paham ya? Nah, daripada yang pertama tadi. Walaupun dia boleh nerima karena hak dia, uang dia. Dan bahkan kalau seandainya ada orang hutang kok enggak bayar-bayar, boleh enggak ditagih? Boleh. Nah, barakallahu fiikum karena hak dia. Allah musta'an. Naam. Kita ambil dikit lagi barakallahu fiikum. Fa idza kana lil qadhi an ya'khudha min malihi wa yusaddida duyunahu min ghairi idnihi wa min ghairi ridah fazakatu min babi aula maka apabila seorang qadi perhatikan baik-baik seorang qadi seorang hakim nam dia mengambil dari hartanya kemudian melunasi hutang-hutangnya tanpa seizin orang yang hutang tadi dan tanpa ridhonya dia. nafaz zakatun babi aula. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, nah barakallahu fikum kalau ada orang hutang nggak mau bayar, didatangi paksa. Nah, diambil hartanya untuk melunasi hutangnya. Ridho nggak ridho kayak gitu caranya. Apalagi masalah zakat lebih pantas lagi untuk dipaksa gitu loh. Apa maksudnya itu ya? Hutang aja dipaksa suruh segera melunasi apalagi zakat lebih apa? Lebih pantas lagi untuk dipaksa orang tadi. Li'ana hakun lillahi azza wajal. Karena zakat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qatala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu memerangi alladzina mana'uz zakah, memerangi orang-orang yang menghalang-halangi untuk zakat, tidak mau zakat diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya? Naam, siapa namanya? Hah? Abdullah bin siapa? Bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah bin Abdullah bin Abi Kuhafa. Abi Kuhafa siapa namanya? Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Kuhafa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya? Usama? Eh, Abdullah bin Abi Kuhafa, Abdullah bin Utsman. Na'am barakallahu fikum. Li'annahum mana'u haqqan wajiban karena mereka menghalang-halangi tidak mau menunaikan hak yang wajib atas mereka. Naam. Li'annahum manau haqqan wajiban 'alaihim li ghairihim. Karena mereka menghalang-halangi hak yang sudah diwajibkan atas mereka untuk orang lain. Fazakatu idan sya'nuha 'azimun. Maka zakat itu perkaranya perkara yang sangat besar. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah Naam, kewajiban bagi kita semuanya baik zakat fitrah maupun zakat harta atau yang semisalnya. Naam kita tunaikan manakala kita sudah memiliki kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya naam barakallahu fikum menumpuk harta, menyimpan harta sebanyak-banyaknya kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya karena perkara tersebut berbahaya sekali. Nasallahu alaihi afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.